dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin beliau mulai memasuki pembahasan bait-bait yang ada pada Alfiyah Ibnu Malik di mana beliau mulai memasuki bagian paling awal dari Alfiyah Ibnu Malik yaitu Muqaddimah yang ditulis oleh An-Nazim yaitu penyusun yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun Nazimi. Ya, ini merupakan mukadimah atau pembukaan dari An-Nazim yaitu penyusun yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ya berkata Muhammad, beliau adalah Ibnu Malik. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ya, saya memuji Rabbku, yaitu Allah, yang merupakan sebaik-baiknya zat yang menguasai. Musalliyan ala nabiyil mustafa, seraya berselawat kepada Nabi yang terpilih, wa alihil mustakmilina syarafa dan keluarga beliau yang menyempurnakan kemuliaan. Ya, atau untuk maknanya tergantung i'rabnya, nanti akan ada penjelasan terkait al-mustakmilina syarafa. Kemudian wa asta'inullaha fi alfiyah dan saya memohon pertolongan Allah dalam menyusun alfiyah ini maqasidun nahwi biha mahwiyah. Di mana di dalam alfiyah ini itu sudah mencukupi maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Dan alfiyah ini itu mendekatkan atau memudahkan makna-makna yang sulit atau perkara-perkara yang sulit dengan lafat yang ringkas. Watabasutul badla biwa'din munjazi. Dan juga Alfiyah Ibnu Malik ini itu melimpahkan pemberian dengan janji yang ditepati, ya janji yang ditepati. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti. Dan Alfiyah ini ya maksudnya penulisnya itu mengharapkan keridoan ya, yang murni tanpa tercampur dengan kemarahan. Fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Ya, dan Alfiyah ibnu Malik ini ya, itu fa'iqatan, ya, lebih tinggi, lebih unggul dibandingkan dengan Alfiyah ibnu Mu'ti. Kita lihat catatan kaki Ya hakada bilyai, ya, penulisan Ibnu Mu'ti tadi itu ditulis dengan ya. Fi nuskhatil alfiyati. Ya di dalam naskah alfiyah. Ya, artinya memang ditulis Ibnu Mu'ti. Ya, nanti akan dijelaskan siapa itu Ibnu Mu'ti. Wal aslu hadfuha. Namun asalnya ya yang ada pada Ibnu Mu'ti itu seharusnya dihapus li'annahu manqusun lam yudhaf wa lam tadakhul alaihi al. Ya, karena mu'ti di sini itu adalah isim mangkus. Ya, di mana tidak di tidak dijadikan idhofah, ya tidak disandarkan. Ya, dan juga tidak ada al yang masuk ke kata mu'ti tersebut. Ya, maka seperti kata qadin, ya qadin kalau misalnya tidak ada dia isim mangkus, kemudian tidak menjadi mudhof dan juga tidak masuk al, maka seharusnya yaknya dihapus. Ya, jadi menurut beliau di sini seharusnya mu'ti itu yaknya dihapus. Unzur ya maqalatun muntakhabatun fi ulumil lughati. Ya, ini dapat dilihat dari kitab makolah maqalat muntakhobah fi ulumil lughah lidukturi Abdul Karimil As'adi. Buah karya ad Abdul Karim Al-As'ad, ya, Sofhata Yami'atin wa Samanina wa Wahidin. Ya, dapat dilihat di halaman 181 di kitab beliau. Ya, namun ini adalah yang tertulis di cetakan dar uh, cetakan yang ini yaitu Darul Muslim. Namun kalau kita lihat di cetakan Dar Ibnul Jauzi itu lebih panjang penjelasannya. Ya, saya bacakan saja. Hakadha bil ya'i fi aktsari nusakhil alfiyati. Penulisan Ibnu Mu'ti atau Mu'ti dengan ya itu dapat ditemui di kebanyakan naskah-naskah yang ada dalam alfiyah. Wal aslu hadfuha dan hukum asalnya ya yang ada pada mu'ti itu dihapus. Li'annahu manqusun lam yudhaf wa lam tadkhul alaihi al. Karena mu'ti di sini adalah isi mangkus yang tidak diidhafahkan dan juga tidak ada al yang masuk ke dalamnya. Nah, ini tambahannya. Lakin sayati insya'allahu fi babil waqfi. Akan tetapi nanti akan datang ya, penjelasannya insya'allah pada bab al-waqaf. Ya, bab, bab tentang waqaf. Annal ya'a thabatat fil ismil manqusil ladhi lam yudhaf wa lam yu'arraf al Fi qira'atin sab'iyyatin. Nanti akan ada penjelasannya pada bab waqaf bahwa huruf ya ya annal ya'a thabatat fil ismil manqusi. Ya, thabatat fil ismil manqusi. Bahwa nanti huruf ya itu bisa muncul ya atau tetap ada di isim manqus yang tidak diidhofahkan dan juga tidak ya dimakrifahkan dengan al. Itu nanti akan dapat ditemui dalam kiroah yang tujuh. Ya, kiroatin sab'iyatin. Undur al-fusulul khomsuna. Ya, kita dapat melihatnya dalam kitab al-fusulul khomsuna libni Mu'ti. Karangan Ibnu Mu'ti. Ya, sofhata atau sofhatathnai, sofhatathnatai ash, ashrota. Ya, pada halaman ke-12. Kemudian juga pada Syarhu Alfiyati Beni Mu'ti. Dan juga pada Syarah Alfiyah Ibnu Mu'ti, Al-Mujalladul Awalu atau Al-Mujalladul Awala, Sofhata ya Khomsata Ashrata. Atau Sofhata Khomsa Ashrota Pada halaman 15. Atau maqalatun Muntakhobatun fi ulumil lughati Ya sebagaimana yang tertulis dalam naskah Dar Muslim. Seterusnya sama. Ini tambahan di cetakan yang Dar Ibnul Jauzi. Kita kembali ke atas. Wahwa bisabakin haizun tafdila. Dan huwa di sini itu kembalinya ke Ibnu Mu'ti dan Ibnu Mu'ti ya rahimahullahu taala itu telah lebih dahulu ya lebih dahulu dalam menuliskan ya alfiyah dalam ilmu nahwu ini. Karena itu berhak untuk diutamakan. Mustaujibun iyal jamila. Ya sehingga beliau berhak mendapatkan ya pujian saya yang indah. Wallahu yaqdi bihibatin wa firah Ya semoga Allah itu menetapkan dengan pemberian yang sempurna li walahu fi darajatil akhirah. Kepadaku, ya maksudnya Ibnu Malik dan juga kepada beliau yaitu Ibnu Mu'ti ya di dalam derajat akhirat. Ya ini hanya terjemahan umum saja, tapi maksud sebenarnya dari bait-bait ini akan dijelaskan berikutnya. Hadihi muqaddimatun nazimi. Ini tadi, tujuh bait ini merupakan muqaddimah dari An-Nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. hal hamdalata. Ya hal hamdalata. Di mana beliau, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu memasukkan di dalam alfiyah Alhamdulillah. Nah, kita lihat apakah yang dimaksud dengan Alhamdulillah ini. Alhamdulillah tu qawlu alhamdulillahi. Yang dimaksud dengan hamdalah, alhamdalah itu adalah ucapan alhamdulillahi. Ya, segala pujian hanyalah milik Allah. Wa mithluha, ya, dan yang semisal dengan istilah alhamdalah yaitu al-basmalatu. Contohnya adalah basmalah. Kita mengetahui basmalah merupakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi. Wal hailalatu. Termasuk yang sejenis dengan alhamdulillah adalah al-hailalah. Yaitu ucapan La ilaha illallahu. Wassabhalatu. Ya, dan juga yang semisal dengan alhamdulillah itu adalah ucapan alhamdulillah tadi. Kemudian al-basmalah adalah ucapan bismillah. Kemudian al-hailalah ucapan la ilaha illallahu. Kemudian as-sabhalatu. Ya, sabahalah itu ucapan subhanallahi. Wahada ma yusamma bin nahti. Ya maka alhamdulillah kemudian al-basmalah, al-hailalah dan as-sabahalah itu dinamakan sebagai an-nahat. Ya. An-nahat itu adalah uh, susunan seperti alhamdulillah dan seterusnya. Wa huwa an ta'mida ila kalimataini au jumlatin. Ya, yang dimaksud dengan nahat itu adalah engkau memaksudkan dua kata atau bahkan satu kalimat. Ya, dua kata atau satu kalimat. Contohnya la ilaha illallahu itu satu kalimat. Ya. Fatantazi'a min majmu'iha kalimatan fadzatan. Ya, maka kemudian engkau mengambil dari ya, atau mencabut, mengambil dari seluruh kalimat tersebut ya, mungkin mengambil beberapa huruf, ya, kemudian menjadikannya sebagai kalimatan fadzatan, ya, satu kata yang unik. Tadullu ala kanat tadullu alaihil jumlatu nafsuha. Yang satu kata yang unik tersebut, itu menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu tersendiri. Ya, misalnya alhamdalatu ya kita lihat ada hak yang diambil, kemudian mim yang diambil dan seterusnya. Demikian juga basmalah basmalatu ada ba, sin dan mim dan lam yang diambil dan seterusnya. Ya, maka ini yang disebut dengan nahat. Ya, biasanya mengikuti wazan rubai, ya, maka ada yang menyebutnya rubai manhut. Ya, akan tetapi ini sama'i, artinya tidak bisa dikiaskan ada suatu kata kemudian kita ya membuat nahatnya Lebih baik kita mengikuti apa yang sudah ada. Raji' kitaba an-nahtu fil lughatil arabiyyati. Ya, penjelasan yang lebih lanjut mengenai nahat ini ya kita dapat merujuk ke kitab An-Naht fil lughatil arabiyyah lidukturi Nuhadinil Musa. Ya, buah karya ad-doktor Nuhat al-Musa. Ya, ini sekilas mengenai An-Nahat. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya hal hamdalata. Ya, beliau di dalam alfiyah ini itu memasukkan alhamdalah wassalata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dan juga di dalam alfiyah ini Beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala juga memasukkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Walisti'anata billahi ta'ala ala hadhil alfiyati. Dan juga beliau memasukkan dalam alfiyah beliau ya, permohonan atau permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penyusunan alfiyah ini. Allati dzakara ba'da sifatiha. Di mana di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan sebagian dari sifat-sifat yang ada dalam alfiyah. Thumma asyara ila taqaddumil allamati bani mu'ti fi hadzal majali. Kemudian beliau mengisyaratkan terdahulunya Al-Allamah Ibnu Mu'ti dalam bidang ini. Yaitu dalam bidang membuat bait yang jumlahnya seribu atau sekitar seribu yang membahas mengenai ilmu nahwu. Nah, beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu telah didahului oleh Ibnu Mu'ti rahimahullahu taala. Qauluhu Ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki yaitu telah atau berkata Muhammad dan beliau adalah Ibnu Malik nasaba nafsahu ila jaddihi Beliau menyandarkan diri beliau itu kepada kakek beliau li syuhratihi bihi karena beliau memang lebih dikenal sebagai ya Ibnu Malik. Wa illa fa abuhu Abdullahi. Ya jika tidak demikian, ya padahal ayahnya itu namanya adalah Abdullahi. Tapi beliau tidak dikenal sebagai Ibnu Abdillahi, tapi lebih dikenal sebagai Ibnu Malik. Ya, fahuwa, ya maka nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Malikin yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'iyu ya At-Ta'i kita lihat catatan kaki untuk yang nomor satu dan dua. Minal mutarjimi nalibni malikin man yazidu fi nasabihi fayaqulu. Di antara para ulama yang membuat biografi mengenai Ibnu Malik, itu ada yang menambahkan dalam nasab beliau. Ya maka ulama tersebut mengatakan Muhammadu bin abadillahi bin abadillahi bin Malikin. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Malik. Maka kalau mengikuti nasab yang ini Abdullah itu nama ayah dan juga kakek beliau. Ya, maka Malik itu adalah nama dari ayah dari kakek beliau. Waminhum dan di antara para penyusun biografi tersebut, man yakulu, ada yang mengatakan Muhammadu benu abadillahi bani Muhammadi bani abadillahi bani Malikin. Ada juga yang menyebutnya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kalau mengikuti nasab ini, maka Malik adalah kakek dari kakek beliau. Ya, berarti ada perbedaan pendapat mengenai nasab beliau. Tapi yang disepakati bahwa Malik itu bukan langsung ayah beliau. Namun beliau dikenal sebagai Ibnu Malik. Raji' muqaddimata kitabihi ikmalal i'lami. Ya, ini dapat dirujuk di muqaddimah dari kitab beliau, yaitu Ikmalul I'lam. Ya, Al-Mujallad al-Awwala, yaitu pada jilid pertama, ya, Safhata, ya, Thalatha Ashrota, pada halaman 13. Kita kembali ke atas. Al-Jayyaniyu. Ya, dan juga, atau atoi tadi belum ya. Ya, atoi yang dimaksud dengan atoi itu adalah Biladul Andalusi ba'idatun jiddan an mautinil Arabi. Yang namanya atoi itu adalah, atau pertama, negeri Andalus itu sangat jauh dari negeri Arab. Wa minhum Uh, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi setelah ya itu ada hamzah lagi. Jadi wa minhum tayyi'un. Di antara negeri-negeri yang ada di Andalus itu yang jauh dari negeri Arab itu ada yang namanya tayyi. Ya. Atau Toyi itu merupakan salah seorang atau salah satu kabilah yang tinggal di negeri Andalus. Lakin minal ma'rufi, ya akan tetapi sebagaimana yang sudah diketahui dari sejarah, anna syal fathil islamiyyi kanat tadummu ashtatan min abna'il qabailil arabiyyati. Ya. Bahwa pasukan, ya dahulu pasukan eh, ya pembebasan Islam ya pada masanya, itu dahulu mengumpulkan ya yang tercerai-berai dari eh, ya suku-suku ya atau keturunan suku-suku dari Arab. Ya, termasuk Toyi ini yang tinggal di Andalus. Ya, An-Najuyu syal-Fathil Islamiyyi kanat tadhummu ashtatan min abna'il qabailil Arabiyyati. Ya, dahulu ya pasukan pembuka ya, atau yang memenangkan Islam itu mengumpulkan yang tercerai berai dari suku-suku atau kabilah-kabilah Arab. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Uh, eh, al -Jayaniyu. ya dan juga nisbah beliau itu ada ada kepada Al-Jayyan Ya, nanti ada apa itu Jayan, Kemudian Abu Abdillahi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ahadul a'immati fi ulumil arabiyyati. Dan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, itu sebagaimana yang sudah dikenal, beliau adalah salah seorang imam atau ulama besar dalam ilmu bahasa Arab. Wulida fi hududi sanati dari belakang saja ya. Fi hududi sanati khamsimi'atin wa tis'ina wa thamanin. Beliau dilahirkan di penghujung atau di sekitar tahun 598 ya lil hijrati ya hijriyah. Fi Jayyana bil Andalusi. Yaitu di Jayan, ya Jayan itu satu tempat di Andalus. Wanta kola ila di Mashkok dan beliau kemudian pindah ya tempat tinggal ke Damaskus. Fatuwufiya biha dan beliau wafat di Damaskus. Sanata sittimi'atin wa sab'ina wathnaini lil hijrati. Ya, beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah. Lahu mu'allafatun adidatun. Beliau memiliki buah karya yang banyak. Minha al-alfiyatu. Dan di antara buah karya beliau yaitu alfiyah yang ada di hadapan kita. Atau al-khulasah. Wal kafiyatu syafiyatu wa syarhuha. Dan di antara buah karya beliau adalah al-kafiyatu syafiyah. Ya, al kafiyatu Syafiyah sebagaimana yang telah kita bahas itu merupakan kitab dalam ilmu nahwu juga. Ya, namun eh, tebalnya mungkin sekitar tiga kali dari alfiyah. Kemudian beliau meringkasnya ya, menjadi alfiyah atau al-khulasah. Wa dan beliau juga menulis syarah atau penjelasan dari Al-Kafiyatus Syafiyah. Wa ikmalul i'lami bimuthallathil kalami dan kitab beliau yang lain yaitu Ikmalul I'lam bi Muthallathil Kalam. Ya, eh, ya kita tahu muthallath itu adalah ya satu kata yang memiliki tiga cara membaca. Hurufnya sama, akan tetapi harokatnya berbeda. Ya, contohnya ba ro ro ya. Ba ro ro. Itu bisa dibaca barun ya perun ya tanah kering atau pirun, kebaikan atau burun ya gandum maka baroro itu bisa dibaca perun, pirun atau burun nah itu adalah contoh dari musallas nah beliau memiliki kitab juga terkait dengan musallas ini wa ghairuha katsirun ya dan selain kitab-kitab tersebut masih banyak lagi kita lihat catatan kaki. Ya, tarjama libni malikin kathiruna. Ya, ada banyak ya ulama atau orang-orang yang membuat biografi dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Raji' muqaddimata ikmalul i'lami bi muthallathil kalami libni malikin. Hal ini dapat dilihat di ya, muqaddimah atau pembukaan dari kitab Ikmalul I'lam bi Muthallathil Kalam tulisan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Tahqiqa sa atau tahqiqu Sa'dil Ghamidi. Ya, yang ditahqiq oleh Sa'ad Al-Ghamidi Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama kemudian safhata safhata tsnatai pada halaman 12. Kita kembali ke atas. Qauluhu, ya kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Ya, yaitu saya memuji rabku yaitu Allah, sebaik-baik zat yang menguasai. Nah kemudian, Alhamdu, yang dimaksud dengan Alhamdu, huwa li'tirafu lil mahmudi bi sifatil kamali ma'a mahabbatihi wa ta'dhimihi. Yang dimaksud dengan alhamdu itu merupakan ya pengakuan kepada yang dipuji, ya mahmud, ya pengakuan kepada yang dipuji bi sifatil kamali. Ya mengakui adanya sifat-sifat kesempurnaan ma'a mahabbatihi wa ta'dhimihi ya seiring dengan itu juga mengakui sambil mengakui ya juga mencintainya ya, mencintai yang dipuji dan juga mengagungkannya nah itulah yang dimaksud dengan alhamdulillah Ya, kemudian wa khaira mansubun. Dan kata khaira di sini itu mansub imma amilin mahdhufin wujuban taqdiruhu amdahu. Nah, mengapa dia mansub? Itu bisa jadi i'rabnya yang memansubkannya adalah amil yang dihapus. Ya, amil yang wajib dihapus. Yang takdirnya adalah amdahu. Ya, jadi asalnya ahmadu rabbillaha kemudian amdahu khaira maliki. Ya, maka di sini ada amil yang wajib dihapus. Au ala annahu halun lazimatun. Atau bisa juga khaira ini itu mansub karena dia adalah hal yang lazimah. Ya, hal yang lazimah. Ya, hal yang lazimah itu adalah hal yang selalu ada pada sahibul halnya. Ya, satunya eh, kebalikannya adalah hal muntakilah. Ini ada nanti atau pembahasannya pada hal. Ya, kalau lazima itu selalu ada, tidak terpisahkan dari sahibul hal. Kemudian qauluhu dan eh, ucapan beliau yaitu ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala musalliyan 'alan nabiyil mustafa ya, seraya bersolawat kepada Nabi yang terpilih. Musallian halun muqaddaratun. Nah, i'rab dari musallian itu adalah hal muqaddarah. Ya, apa yang dimaksud dengan hal muqaddarah? Wal halul muqaddaratu hiyallati tahdutsu fima ba'da atau fima ba'du. Ya. Wal halul muqaddaratu allati tahdusu fima ba'du. Hal muqaddarah itu merupakan hal namun dia terjadi ya setelah itu. Artinya tidak bersamaan dengan yang sebelumnya. Ya. Kaqaulihi ta'ala ya sebagaimana dalam firman Allah taala fadkhuluha khalidin maka masuklah kalian ke dalam surga ya, dan kalian kekal di dalamnya. Kita lihat catatan kaki, ya ini dalam surat Az-Zumar ayat 73. Maka kata khalidin, ya khalidin itu adalah hal muqattaroh. Mengapa? Karena ya pasti masuk dulu ke surga, ya baru kemudian kekal di dalamnya yang tidak bersamaan. Demikian juga tadi ya uh, eh, musollian ya musollian itu tidak mungkin dilakukan bersamaan dengan ahmadu. Ya ahmadu rabbillah. Ya pasti memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu baru kemudian bersolawat kepada nabi. Ya maka itu adalah tahtusu fima ba'du itu terjadinya setelahnya. Ya, maka, namun ini juga disebut sebagai hal namun muqaddaroh. Ya. Kemudian wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la taqa'u waqta hamdihi lillahi. Ya dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi pada waktu ya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innama <clears throat> wa innama taqa'u ba'da lintihai minhu. Ya, wa innama taqa'u ba'da lintihai minhu. Akan tetapi ya, yang namanya solawat itu hanya terjadi setelah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ya di sini e, namun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wa yasihhu an takuna muqaranatan. Ya namun sah juga dikatakan kalau ini hal yang muqaranah ya terjadi bersamaan. Wa muqaranatul alfadhi wuqu'uha muttasilatun. Ya karena lafat yang muqaranah ya atau dibandingkan ya bahwa hal ini juga bisa dibandingkan muqaranatul alfazi wuqu'uha muttasilatun ya karena yang muqarana seperti ini lafadznya itu terjadinya muttasilah bersambung ya tidak bersamaan tapi tepat setelahnya ya maka bisa juga dikatakan seperti itu ya di dalam uh, cetakan yang dar Ibnul Jauzi Wa fi ba'din nusakhi musalliyan 'ala Rasulil Mustafa. Ya, ini tambahan juga di Dar Ibnul Jauzi bahwa di sebagian naskah yang ada dalam muqaddimah ini itu tidak disebut an-nabi tapi ar-rasul ya musalliyan 'ala Rasulil Mustafa. Ya, seraya berselawat kepada uh, ar-rasul yang terpilih. Ya, dan Ya ini juga riwayat yang saya ketahui itu menggunakan ar-rasul. Kemudian qauluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa alihil mustakmili nasyarafa. Ya, dan juga kepada keluarga beliau ya yang menyempurnakan keutamaan. Ya, atau kita lihat bagaimana i'rabnya. Inka nabi fathi fahuwa maf'ulun bihi mansubun bil hatid zohiroti. Ya. Kalau asyarofa itu dibaca dengan memfathahkan shinnya, ya, maka asyarofa itu adalah maf'ul bihi. Ya, maf'ul bih untuk e, isim fa'il mustakmilin. Ya kita tahu isim fa'il itu bisa beramal seperti amalannya fi'il. Maka bisa memiliki maf'ul bih mansubun bil fathatiz zahirati. Ya yang mansub dengan fathah zahirah yang ada di atas huruf fa ya syarafa. Wal alifu lil itlaqi. Ya dan huruf alif yang ada pada syarafa itu untuk itlaq. Nah, itlaq ini adalah pembahasan ilmu arut. Ya, nanti bisa dirujuk ke ilmu arut. Ya, intinya ya itu kalau setelah huruf rawi atau huruf terakhir di bait itu adalah hurufnya berharokat. Ya, kalau untuk menyesuaikan terkadang ditambah alif untuk itlak. Ya, karena sebelumnya kan musallian nabi nabiyil mustafa ya, ada alif. Kemudian wa alihil mustakmili nasyarofa. Seperti itu. Kemudian wa inka nabi bi dhammi syini fa huwa na'tun thanin lil ali. Adapun kalau misalnya syarofa itu dibaca dengan mendommahkan huruf shinnya menjadi syurofa, asyurofa, fahuwa na, na, thanin, maka itu adalah na'at yang kedua. Berarti alihi, kemudian naat pertama al-mustakmilin, kemudian naat yang kedua asyurofa. Ya, untuk kata ali. Majarurun bikasrotin muqaddarotin alal alifi. Yang asyurofa itu majerur dengan kasroh yang diperkirakan di atas alif. Kita tahu huruf alif tidak bisa menerima harokat li'annahu maqsurun minal mamdudi. Ya, karena asyurofa di sini itu merupakan isim maqsur. Namun asalnya adalah isim mamdud. Ya wa asluhu wa asluhu asyurafa'u. Asal dari asyurofa adalah asyurofa'u, ya, isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah itu ya, asyurafa'u. Namun kemudian dijadikan makasur menjadi asyurofa. Ya, dihilangkan huruf terakhirnya. Dan asyurofa'u itu jam'u syarifin. Jamak dari kata syarif. Kadhorifin wa dhurofa'a. Ya, sebagaimana dhorif itu jamaknya adalah dhurofa'a. Maka apa yang dimaksud dengan syarif? Ya, yang dimaksud dengan syarif yaitu wasyarifu man jama'a uluwan nasabi. Yang dimaksud dengan asyarif itu adalah seseorang yang mengumpulkan atau di, di dalam dirinya itu terkumpul tingginya nasab. Ya, kita mengetahui istilah syarif juga cukup terkenal di masyarakat kita, itu orang yang memiliki nasab yang baik. Namun di sini beliau menambahkan ma'a hamidis sifati. Ya, namun selain nasabnya tinggi, juga hamidis sifat, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa uluwil qadri. Ya, dan juga tingginya penghargaan. Ya, maka jika seseorang itu terkumpul di dalamnya tingginya nasab, kemudian mulianya sifat-sifat, ya terpujinya sifat-sifat dan juga tingginya penghargaan maka ya beliau adalah asy-syarif. Ya. Wa ala hadha ya jika dibaca dengan cara asyurafa ya asyurafa yakunu maf'ulul mustakmilina mahdhufan. Ya. Kalau dibaca asyurafa maka maf'ul dari mustakmilin itu menjadi dihapus. Ya, taqdiruhu anwa'al fadaili. Ya, maka kalau misalnya dibaca asyurafa, maka uh, maf'ul dari mustakmilin itu dihapus, takdirnya adalah anwa anwa'al fadaili. Ya, berbagai macam keutamaan. Qauluhu dan juga ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa asta'inullaha fi alfiyah. Ya, dan saya memohon pertolongan kepada Allah dalam penyusunan alfiyah ini. Ai atlubul auna minallahi ta'ala. Ya, yaitu saya memohon pertolongan kepada Allah taala. Ya, kemudian wa fil hadisi ya dan sebagaimana yang terkandung dalam hadis Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan, ya, melainkan apa-apa yang engkau jadikan hal tersebut mudah. Wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahlan. Ya. Dan engkau jika menjadikan kesedihan ya jika engkau menghendakinya kesedihan tersebut menjadi mudah, maka itu mungkin. Ya, atau ya dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah kesedihan tersebut. Ya. Akhrajahu akhrajahu benus sunni, ya ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni an Anasin ya, radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu fi amalil yaumi wal lailati ya, dalam uh, kitab Ibnu Sunni yaitu Amalul Yaumi wal Lailah wa sahahahu Ibnu Hibban dan ini disahihkan oleh Ibnu Hibban wa qala al-Hafidh Ibnu Hajarin hadza haditsun sahihun dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, uh, mulai kata akhrajahu dan seterusnya kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu jadi catatan kaki. Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu fi alfiyah. Ya, kemudian beliau mengatakan wa astainullaha fi alfiyah. Ya. Saya mohon kepada Allah dalam penyusunan alfiyah ini. Nah, di sini fi bimakna ala. Nah, fi yang ada di sini itu maknanya adalah ala. Li'anna listi'anata ya karena kata isti'anah isti'anah kita tahu masdar wa ma tasarrafa minha dan kata apa saja yang ditasrif dari kata isti'anah ya dari ista'ana yasta'inu ista'in dan seterusnya tata'adda bi'ala ya maka fi'il ista'ana yasta'inu itu muta'addi dengan huruf jar ala ya, namun di sini digunakan fi maka fi itu maknanya ala ya mengenai penggunaan huruf jar antara satu dengan lain itu akan ada pembahasannya dalam pembahasan huruf jar Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah yang dimohon ya pertolongannya terhadap apa-apa yang kamu ceritakan. Maka al-musta'anu di sini, ya kita tahu itu adalah isim maf'ul dari ista'ana yasta'inu. Maka dia eh, fiil ya atau dia adalah pola yang dia itu mutaaddinya itu dengan huruf jar ala bukan fi. Karena itu di sini disebutkan mutaaddinya dengan ala. Kita lihat catatan kaki ya dalam surat Yusuf ayat 18. Nah, kemudian wa alfiyah yang dimaksud dengan alfiyah dalam ucapan beliau rahimahullah ta'ala ay adadu abayatiha alfu baitin maksudnya adalah jumlah bait-bait dari al-khulasah ini itu ada seribu bait ya. kemudian min kamili bahrir rajazi ya, dan keseluruhannya itu adalah merupakan bahar dari rojaz Ya, bahar ini juga pembahasan arut. Ya, intinya syair-syair itu memiliki pola. Yang memiliki memiliki pola. Demikian juga ya syair dalam bahasa Indonesia pun memiliki <clears throat> ya, memiliki pola-pola tertentu. Ya, misalnya pantun polanya bagaimana, kurindam bagaimana dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab juga syair itu memiliki pola. Ini pembahasan ilmu arut. Nah, pola yang diikuti dalam Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala adalah bahar rojaz. Ya, kemudian wa qad qila innaha tanqusu sittata abiyatin. Ya. Uh, ada yang mengatakan bahwa uh, alfiyah ini itu ya berkurang 6 bait. Wa qila aktsara dan ada juga, ada juga yang mengatakan yang lebih banyak dari itu. Kemudian qad wajada min syurrahiha man yazidu aw yanqusu ba'dhal abiyati. Ya dan sungguh ditemui dia dapat ditemui dari syarah-syarah atau para pensyarah dari Alfiyah Ibnu Malik itu ada yang menambahkan atau mengurangkan sebagian bait-baitnya. Ya, jadi misalnya yang kita dapat ini 1002, nah ada eh, pensyarah yang menambahkannya atau bahkan ada yang menguranginya. Ya. Kita lihat catatan kaki undur al-muradi wa kitabuhu taudiyahu maqasidil alfiyati. Ya, kita dapat melihat penjelasan ini dalam eh, al-muradi wa kitabuhu ya Al-Muradi dan kitab beliau Taudihu Maqasidil Alfiyah. Atau ini semua judul buku. Ya, karangan dari Lidukturi Aliin Abud atau Ubudi As-Sahi. Ya, tulisan Dr. Ali Abud atau Ubud As-Sahi. Ya, Sofhata Mi'atin wa Thalathina wa Sabain. Halaman 137. Ya, namun yang biasa sampai kepada kita itu yang eh, syarah atau bait-bait Ibnu Malik yang sampai kepada kita kebanyakan itu mengambil dari syarah Ibnu Akil. Ya, Ibnu Akil. Kemudian waqad ja'at muqaddimatul alfiyati fi sab'ati abyatin. Dan muqaddimah dari alfiyah itu datang dalam tujuh bait. Ya, itu yang sedang kita bahas sekarang ini. Wal khitamu atau wal khitamu betul wal khitamu fi arba'atin. Dan nanti ada bait penutupnya itu sejumlah empat bait. Ya, sejumlah empat bait. Wal baqi yahtassu bil maddatil ilmiyati. Dan sisanya selain tujuh bait pembuka dan empat bait penutup, itu dikhususkan untuk ya materi utama yang ilmiah ya atau penjelasan atau materi atau pembelajaran ilmiah tentang ilmu nahwu. Wa adaduha ya dan jumlah eh, alfiyah yang isinya adalah murni materi ilmu nahwu itu tis'umi'atin wa tis oh ya ini baitan, dia tamyiznya mansub berarti ya kita mengetahui cara membaca angka dalam bahasa Arab itu ada banyak. Ya ada banyak, ya, namun di sini karena baitannya mansub, tamyiznya maka cara yang beliau pakai berarti puluhannya yang terakhir. Ya, misalnya ribuan, ratusan, satuan dulu baru puluhan. Nah, kita uh, sesuaikan pola itu saja wa adaduha atin wa wahidun wa tis'una baitan. Dan jumlah dari bait yang isinya materi ilmiah ini ada 991 bait. Ya. Khas ada laha, ya sebagaimana yang telah berlalu eh, penghitungannya. Ya, namun kalau di eh, cetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya uh, fayakunul majmu'u alfun wathnaini. Ya, maka total dari bait ini adalah 1002. Ya. Kemudian wa hadzal adadu huwal muthbatu fi syarhi hadza. Ya dan jumlah 1002 inilah yang ditetapkan dalam syarahku ini yaitu dalilus salik ila alfiyati bani malikin. Itu tambahan yang ada dicetakan dar Ibnul Jauzi. Kemudian wahiyat taba'atul lati 'alaiha syarhu bani Aqilin wa ghairihi. Dan cetakan yang 1002 ini yaitu 7 pembuka, kemudian 991 inti nahwu, kemudian 4 penutup. Itu merupakan cetakan yang ada pada syarah Ibnu Aqil dan selain beliau. Dan ini yang banyak digunakan memang, yang 1002 bait ini, yang sampai kepada kita. Kemudian kita lanjutkan wa qawluhu maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya, kita baca saja apa maksudnya. Wasafaha bidhalika liya'taniya biha talibu hifdhan wa fahman. Ya. Mengapa beliau mengatakan bahwa alfiyah itu mencukupi ya, semua tujuan-tujuan yang ada atau sebagian besar tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dalam ilmu nahwu? Beliau menyifati alfiyah beliau dengan demikian supaya penuntut ilmu itu memberikan perhatian ya khifdhan wa fahman untuk dapat menghafalkannya dan juga memahaminya. Ya, dan ini sangat penting. Ya, kalau bisa kita sambil belajar seperti ini, kita juga menghafalkannya. Ya, karena kalau kita sudah hafal baitnya, insya Allah lebih mudah bagi kita. Nanti kita e, bertemu dengan permasalahan yang sulit, ya, maka kita tahu, oh ini kira-kira ada di bait ini, nanti tinggal membaca penjelasannya. Atau karena kita pernah membaca penjelasannya, maka lebih mudah. Ya, semoga kita dimudahkan untuk menghafalkannya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Wa maqasidun nahwi, yang dimaksud dengan maqasidun nahwi adalah muhimmatuha. Ya, yaitu poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Muhimmatuhu, ya. Poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Wa ma'na mahwiyah ay majmu'ah. Ya, dan maksudnya mahwiyah itu adalah majmu'ah, terkumpul di situ. Ya, jadi dalam alfiyah menurut beliau itu terkumpul ya poin-poin penting yang ada dalam ilmu nahwu. Qauluhu dan juga ucapan beliau rahimahullahu taala tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Ya, apa yang dimaksud dengan tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi? Ya, ai tuqarribul ma'nal ba'ida wa ghawamidhal masaili. Jadi alfiyah ini dapat mendekatkan makna yang jauh dan juga permasalahan-permasalahan yang samar, yang tersembunyi. Tuqarribuha lil afhami. Ya, mendekatkannya kepada penuntut ilmu supaya dapat dipahami. Bilafdin mujazi. Ya, apa dimaksud dengan bilafdin mujazi? Ay qalilil hurufi kathiril ma'na yang dimaksud dengan lafat yang mujaz, ringkas, itu adalah hurufnya sedikit. Namun makna yang dikandung itu luas. Nah, itu yang dimaksud dengan tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Yaitu mendekatkan makna yang jauh dan juga permasalahan yang samar, ya supaya dapat dipahami dengan huruf-huruf yang sedikit dan makna yang banyak. Namun ya namun memiliki makna yang banyak. Qauluhu, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau melanjutkan wa tabasutul badla biwa'din munjazi. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Al-badlu ay ayil ata'u. Ya, maksudnya adalah pemberian. Kemudian apa itu tabasutu? Maksudnya adalah tuwassi'u. Ya, artinya berarti melimpahkan, meluaskan pemberian. Kemudian wal wa'dul munjazu yang dimaksud dengan al wa'dul munjazu yang biasa diterjemahkan sebagai janji yang ditepati maksudnya adalah al muwaffa bihi bisur'atin yaitu janji yang ya ditunaikan dengan cepat disegera ditunaikan qauluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa taqtadhi ridon bi ghairi sukhti. Ya, dan alfiyah ini atau maksudnya penulis itu mengharapkan ridho tanpa adanya as-sukht. Ya, yaitu kemarahan. Ya, tanpa adanya kemarahan. Maksudnya adalah ai tatlubur ridha min qari'iha. Ya, beliau mengharapkan ridho dari pembacanya pembaca alfiyah ghaira masyubin bisukhti yang tidak tercampur dengan kemarahan fala ya'taridha ala muallifiha kathiran ya maka sehingga eh, pembaca itu tidak banyak melakukan bantahan atau penolakan terhadap penulisnya atau tidak banyak ya Kathiron tidak banyak melakukan bantahan atau ya pertentangan terhadap muallifiha ya penulis dari alfiyah tersebut. Kemudian qauluhu kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Ya bahwa alfiyah Ibnu Malik ini itu lebih tinggi ya fauqa faiqatan lebih tinggi dari lebih unggul dari Alfiyah Ibnu Mu'ti Nah siapa Ibnu Mu'ti wa huwa syaikhu Abdul Hasani Yahya bin Abdil Mu'ti bin Abdin Nuri Yang dimaksud dengan Ibnu Mu'ti adalah Asy-Syaikh Abdul Hasan Yahya bin Abdul Mu'ti bin Abdun Nur Az-Zawawi ya dan Az-Zawawiyu dan nisbahnya kepada zawau. Ya ini adalah uh, apa ini nisbatan ila zawawata. Yaitu dinisbahkan kepada zawawah. Apa itu? Ismu qabilatin mautinuha syamala afriqiyatin. Zawawah itu adalah nama dari sebuah kabilah yang letaknya ada di sebelah utara Afrika. Ya, maka ini maksud dari Az-Zawawi. Az Wulida sanata khamsimiatin wa arba'in wa sitina lil hijrati. Yang beliau itu dilahirkan pada tahun 564 Hijriyah fi Bijayata di Bijayah ala sahilil bahril abyadhi yang beliau dilahirkan di daerah pantai Laut Putih ya, atau Laut Mediterania. Wa huwa sahibul alfiyatil masyhurati. Beliau merupakan penulis dari alfiyah yang masyhur, yaitu Alfiyah Ibnu Mu'ti. Yang sama itu juga membahas mengenai ilmu nahwu. Wa ghairiha minal kutubi dan juga beliau penulis dari kitab-kitab yang lain. Wa qad syaraha alfiyatahu kathiruna. Ya dan ada banyak ulama yang mensyarah atau menjelaskan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Minhum Abdul Azizil Musili min ulama il qarnis sabi'i. Ya salah seorang yang mensyarah Alfiyah beliau adalah eh, Abdul Azil Abdul Aziz Al-Musili yang merupakan salah seorang ulama di abad ke-7. Wa syarhuhu matabu'un fi mujalladaini. Ya, dan syarah dari Abdul Aziz Al Abdul Aziz Al-Musili ya rahimahullahu taala terhadap Alfiyah Ibn Mu'ti itu dicetak dalam dua jilid. Mata Ibn Mu'ti sanata sittimi'atin wa thamanin wa ishrina. Dan Ibnu Mu'ti itu wafat pada tahun 628 lil hijrati bimisroh. Ya, bimisroh. Ya, wafat pada tahun 628 Hijriyah di Mesir. Ya, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati Ya semua yang disebutkan tadi, ulama-ulama yang disebutkan tadi. Kemudian wa alfiyatu bani malikin tafuku alfiyata bani mu'ti lafzan wa ma'nan. Dan Alfiyah Ibnu Malik itu memang lebih unggul dari Alfiyah Ibnu Mu'ti baik secara lafat maupun secara makna. Amma lafzu ya adapun keunggulannya secara lafat fali annaha min bahrin wahidin. Ya, maka karena uh, Alfiyah Ibnu Malik itu hanya terdiri dari satu bahar saja. Ya, satu pola dalam satu pola dalam syair saja. huwa bahrur rajazi. Ya, dan pola tersebut adalah bahar rajaz saja. Ya wa alfiyatu bani mu'ti minar was wassari'i ya kama nassahuwa ala dhalika Adapun alfiyah ibnu mu'ti itu terdiri dari dua bentuk bahar pola yaitu bahar rojaz dan syariah. ya berbeda tentu lebih sulit untuk menyusun dalam satu bahar ya, namun keunggulannya karena hanya satu bahar maka lebih mudah untuk dihafalkan Ya, karena polanya, ketukannya itu sama. Ya, kama nasahu ala dhalika. Ya, sebagaimana dinaskan bahwa seperti itu keadaannya. Wa maknan, ya, adapun keunggulannya secara makna, annaha aktsaru minha ahkaman. Ya, karena Alfiyah Ibnu Malik itu lebih banyak mengandungi hukum-hukum dalam ilmu nahwu. Kada qila fi taudihi ibarati bani malikin. Ya, sebagaimana dikatakan ya mengenai ketika ya, menjelaskan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Ibnu Malik. Ya wahada la ya'nil afdoliyatal mutlaqota. Akan tetapi, walaupun kita mengatakan Alfiyah Ibnu Malik ini lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti, namun tidak dimaksudkan di sini itu keunggulannya keunggulan yang secara mutlak. Fa'awalan, ya apa yang membuat dia tidak mutlak? Anna bena mu'ti huwa sahibul fikroti. Ya karena Ibnu Mu'ti itu merupakan orang yang memiliki gagasan awal. Ya, gagasan alam, awal dalam membuat alfiyah dalam ilmu nahwu wa huwal mubadi'u fi hadal majali. Ya, beliaulah yang yang memiliki ide yang menggagas metode ini, ya membuat uh, alfiyah untuk ilmu nahwu. Faqad kataba alfiyatahu ala nasaqin wa namatin lam yusbaq ilaihi. Ya maka sungguh beliau ya Ibnu Mu'ti rahimahullahu taala itu menuliskan alfiah beliau dengan ya metode dan cara yang belum ada seseorang pun yang mendahului beliau. Beliau yang pertama. Ya. Wa kafahu fakhron maka itu saja sudah cukup menjadi kebanggaan. Yang namanya pertama itu yang menjadi kebanggaan. Ya, lebih diingat karena beliau yang punya gagasan, ide. Wa Ibnu Malikin saro ala min walihi. Ya, dan Ibnu Malik itu mengikuti cara atau metode beliau. Ya, Ibnu Mu'ti dulu. Baru Ibnu Malik mengikuti beliau. Wathanian dan yang kedua, anna li alfiyyat ibni mu'ti mazaya, ya, atau situ dulu, bahwa alfiyah ibnu mu'ti itu memiliki keistimewaan. Ya, laisat li alfiyati ibni malikin yang tidak ada pada alfiyah ibnu malik. Jadi ternyata ibnu malik uh, alfiyah ibnu mu'ti itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh alfiyah ibnu malik. Yatabayyanu hattarisu lahuma. Ya, yang itu diverifikasi ya dari di sini peneliti ya jadi peneliti itu memverifikasi keistimewaan ini ya antara keistimewaan Ibnu Mu'ti eh, atau Alfiyah Ibnu Mu'ti dan Alfiyah Ibnu Malik minha di antara keistimewaan tersebut anna Alfiyah tabni Mu'ti mamlu'atun bil ayatil jati Ya, di antara keistimewaan Alfiyah Ibnu Mu'ti bahwa Alfiyah Ibnu Mu'ti itu dipenuhi dengan ayat-ayat Quran. Wasyawahidis sya'riyati. Dan juga ya syahid atau dalil yang berasal dari syair-syair bangsa Arab. Ya bayangkan dalam Alfiyah beliau itu ada ayat-ayat Quran dan juga ada syahid syariyah. Wahada qalilun fi alfiyati ibni Malikin. Ya, di mana ini ya, sangat sedikit ditemui di alfiyah ibnu Malik. Kemudian wa minha annahu yabda'u bit ta'rifi thumma yadhkurul ahkama. Dan di antara keistimewaan Alfiya Ibnu Mu'ti bahwa beliau itu memulai dengan definisi terlebih dahulu, kemudian beliau menyebutkan hukum-hukum. Ya, maka ini sangat terstruktur. Wahada mafqudun fi mawadi'a muhimmatin minal alfiyati. Ya, dan metode ini itu ya, hilang ya, atau tidak ditemui. Ya, hilang atau tidak ditemui dalam pembahasan-pembahasan penting yang ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kita tahu bahwa metode beliau dalam menjelaskan suatu tema itu terkadang langsung dengan contoh misalnya. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Undur lil muwazanati muqaddimatal muhaqqiqi li syarhi alfiyati bani Mu'ti. Ya, maka eh, ya dapat dilihat ya sebagai perbandingan Eh, kita dapat melihat muqaddimah muhaqqiq dari syarah Alfiyah Ibn Mu'ti. Ya, Al-Mujallad al-Awwala uh, safhata ya sittin wa sab'ina pada halaman 76 wa ma ba'daha dan yang setelah itu. Kita kembali ke atas wa minha ya salah satul uslubi dan diantara antara Eh, keistimewaan dari Alfiya Ibnu Mu'ti itu adalah kehalusan gaya bahasanya. latut ta'biri dan kemudahan ungkapannya. Wa isroqul makna dan juga jelasnya makna. Kemudian wa fi alfiyati bin malikin yadhharu husnut tartibi. Ya. Di sini keistimewaan dari Alfiya Ibnu Malik itu adalah dalam Alfiya Ibnu Malik itu tampak jelas baiknya susunan. Wattabawibi ya dan baiknya pemberian bab. Wattanzimi dan juga baiknya ya organisasi dan juga watansiqi ya dan juga nampak jelas baiknya ya, pengaturan mimma yaj'aluha sahlatal isti'abi. Ya, maka karena itu, karena baiknya susunan ya dan pemberian bab dan seterusnya, maka eh, hal ini itu menjadikan Alfiyah Ibnu Malik itu menjadi mudah dikuasai. Ya. Fi haini anna Alfiyata bin Mu'ti khallat minat tabwibi. Ya sedangkan Alfiyah Ibn Mu'ti itu tidak didapati adanya pemberian bab. Fa innahu qad nadhamaha nadhman muttasilan. Ya, maka Ibn Mu'ti rahimahullahu ta'ala itu menyusunnya dalam nazam yang bersambung tanpa ada bab. Wa ka'annaha ya fi maudu'in wahidin. Ya seolah-olah Alfiyah Ibnu Mu'ti itu hanya membahas satu tema saja. Ya karena bersambung semuanya tanpa ada babnya. Namun jazallahu hadzainil alimaini khairan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada dua ulama ini. Ala ma badala min juhdin wa waqtin. Ya atas segala apa yang beliau berdua kerahkan ya baik berupa kesungguhan dan juga waktu. Kemudian qauluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa huwa bisabaqin haizun tafdhila. Ya, dan beliau yaitu Ibnu Mu'ti itu mendahuluiku ya, karena itu ya, berhak untuk mendapatkan keutamaan. Atau maksudnya ai huwa afdalu minni li lisabaqihi iyaya. Di sini beliau menyampaikan bahwa Ibnu Mu'ti itu lebih mul, lebih utama dibandingkan saya karena beliau mendahului saya terhadap penyusunan alfiyah ini. Fa inna bin Malikin wulida sanata khamsimi'atin wa thamanin wa tis'ina lil hijrati au Sitimiatin lil hijrati. Ya karena Ibnu Malik itu lahir pada tahun 598 Hijriyah atau tahun 600 Hijriyah. Wa mata sanata sitimiatin wasnaini wasaba'ina lil hijrati. Dan beliau wafat pada tahun 672 Hijriyah. bena Mu'ti wulida sanata khomsimiatin wa arba'in wasittina lil hijrati. Ya, dan Ibnu Mu'ti beliau lahir pada tahun 564 Hijriyah wa mata sanata sitimiatin wa thamanin wa isrina lil hijrati. Dan beliau wafat pada tahun 628 Hijriyah. Ya, maka terlihat jelas di sini bahwa ya dari lahir dan wafatnya saja eh, beliau lebih dahulu, yaitu Ibnu Mu'ti rahimahullahu ta'ala lebih dahulu lahir dan lebih dahulu wafat. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yang memberikan atau mengisyaratkan bahwa beliau lebih utama karena beliau mendahului saya. Qauluhu, kemudian beliau melanjutkan, mustaujibun iyal jamila. Ya, sehingga Ibnu Mu'ti, karena lebih dahulu dari saya, beliau berhak untuk mendapatkan pujianku yang indah. Ai maksudnya lintifa'i bima allafahu ya karena saya mengambil manfaat dari apa-apa yang beliau tulis yaitu Alfiyah Ibnu Mu'ti wa qatidai bihi dan juga eh, saya yaitu Ibnu Malik itu mencontoh metode beliau. Ya, ini adab yang sangat tinggi dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa huwa yushiru bidzalika ila fadlil mutaqaddimi 'alal mutaakhiri. Dan di sini beliau mengisyaratkan ya dengan ucapan ini ya mengisyaratkan keutamaan yang terdahulu dibandingkan yang lebih akhir. Ya, ini kaidah yang sangat penting. Ya. Bahwa yang terdahulu itu lebih utama karena apa? Karena lebih dahulu. Ya, barangkali yang terakhir itu bisa lebih bagus, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang memulai, yang lebih utama itu nilainya tetap lebih tinggi. Wa ma السَّلَفُ salafu min thana'il وَدُعَائِهِمْ Dan juga mengisyaratkan bahwa uh, yang terdahulu as-salaf itu berhak untuk mendapatkan pujian dari yang datang belakangan dan juga doa dari yang datang belakangan. Ya min il khalafi wa du'aihim. Ya, jadi yang datang belakangan itu ya, atau yang datang atau yang datang terdahulu itu berhak untuk mendapatkan pujian dan doa dari yang datang belakangan. Fa inna bena Malikin tabi'un li Bani Mu'ti fi hadzan naw'i. Ya, maka sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengikuti Ibnu Mu'ti ya, dalam jenis pembuatan ini atau fi hadzan naw'i minat ta'lifi yaitu berupa penulisan. Ya, karena beliau mengikuti Ibnu Mu'ti dalam menuliskan seribu bait tentang ilmu nahwu. Wa mustafidun minhu dan beliau mengambil faedah dari Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengambil faedah dari Ibnu Mu'ti. Lianna ibn Mu'ti kataba alfiyatahu ala nasaqin lam yusbaq ilaihi kama taqaddama. Ya, karena Ibnu Mu'ti itu menuliskan alfiyah beliau dengan cara yang belum ada seorang pun yang mendahului beliau. Ya. Kemudian ada tambahan dicetakan dari Ibnul Jauzi, wal alifu fi qawlihi al-jamila lil itlaqi dan alif yang ada pada perkataan al-jamila itu adalah alif untuk itlaq. Wahiyal aliful lati talhaqu harfar rawiyyi idza kana mutaharrikan. Yang dimaksud dengan alif itlaq itu alif yang mengikuti huruf rawi, itu huruf akhir yang ada pada syair yang biasanya menjadi ciri dari suatu syair, jika huruf rawinya itu berharokat. sam al-qafiyatal mutlaqata. Yang seperti ini disebut al-qafiyah al-mutlaqah. Al-qafiyah itu kata terakhir di syair. Ya, ini pembahasan arut atau qafiyah itu juga ilmu tersendiri. watu Watuqabiluhal qafiyatul muqayyadatu. Ya, dan kebalikan dari al-qafiyah al-mutlaqah yaitu adalah al-qafiyah al-muqayyadah. maka nafiha harfur rawiyyi sakinan. Yang disebut dengan al-qafiyah al-muqayyadah itu adalah ketika huruf rawinya itu sukun. Ya, ini tidak ada dicetakan dar muslim, ya, namun dituliskan di dar Ibnul Jauzi. Wa dan uh, ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ya, kita lihat maksudnya. Hadha du'aun min ibni Malikin. Ini merupakan doa dari Ibnu Malik. Walau ammal muslimi nabi duai lakana aula. Ya, walaupun jika beliau mengumumkan doa ini, ya. Artinya doanya dibuat umum untuk seluruh kaum muslimin, maka itu yang lebih utama. Di sini kan hanya mendoakan li dan lahu. Hanya mendoakan Ibnu Malik dan mendoakan Ibnu Mu'ti rahimahumallahu. Wa qaddama nafsahu li hadithi Abi atau wa qaddama nafsahu li hadithi Ubayy bin Ka'b radhiyallahu anhu. Dan di sini beliau mendahulukan dirinya. Ya, li di sini. Mengikuti hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan ya. ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau menyebutkan seseorang fada'alahu ya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan kebaikan ya lahu ya ta'alahu mendoakan kebaikan bagi orang tersebut bada'a binafsihi ya beliau sebelum mendoakan kebaikan untuk orang tersebut memulainya dengan doa kebaikan untuk diri sendiri rawahu tirmidzi wa huwa haditsun sahihun ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ini adalah hadis yang sahih. Wal hibatu ayil ayil ya? Ya, hibah itu maksudnya adalah pemberian. Wa firah ay tamatun. Maksudnya adalah sempurna. Jadi dan semoga Allah menetapkan pemberian yang sempurna bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti ya berupa derajat yang tinggi di akhirat. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin